Kita mulai dari kalam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di kitab aslinya. Wa min tafdhilillahi li ummatihi wa ikhtiyarihi laha annahu wahabaha min al ilmi wal hilmi ma lam yahabhu li ummatin siwaha. Wa min tafdilillah di antara pengutamaan Allah li ummatihi kepada umat Nabi Muhammad wa ikhtiyarihi laha dan pengkhususan dari Allah terhadap umat Nabi Muhammad di antaranya adalah annahu wahabaha minal ilmi wal hilmi bahwasanya Allah memberikan kepada umat Muhammad ilmu dan kebijakan jadi ilmu dan al-hilm itu kebijakan ya malam yahabhu li ummatin siwaha yang belum pernah diberikan dan dihibahkan kepada umat lain yaitu umat sebelum umat Nabi Muhammad ada ilmu dan juga kebijakan untuk umat Muhammad yang tidak ada atau tidak diperuntukkan untuk umat sebelumnya ini ada hadisnya wa fi musnadil bazar dalam musnad al bazar jadi ada seorang imam ahli hadis bernama al bazar dan beliau memiliki kitab Musnad dan juga kitab tersebut bisa juga disebut sebagai Al-Bahar Az-Zakhor. Kitab tersebut disebut juga Al-Bahar Az-Zakhor atau nama lainnya Musnad al bazar Dan dalam Musnad al bazar wa ghairuhu dan selain dari Musnad al bazar jadi ada perawi lain min hadith Abi Darda min hadithi Abi Darda dari hadith Abu Darda dan Abu Darda adalah seorang sahabat Nabi saw. Qal Abu Darda berkata, "Sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul" Saya telah mendengar Abu Al-Qasim. Abu Al-Qasim adalah kunyah untuk untuk Rasulullah disebut juga dengan Abul Qasim. Abul Qasim karena di antara anaknya ada yang namanya Al-Qasim. Mendengar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bersabda, Inna Allah ta'ala sesungguhnya Allah taala qala li Isa bin Maryam qala berkata li untuk atau kepada Isa bin Maryam Allah berfirman kepada Isa bin Maryam nabinya apa kata Allah Subhanahu wa taala inni ba'ithun min ba'dika ummatan sesungguhnya aku yaitu Allah Subhanahu wa taala akan ba'ithun yaitu aku akan mengutus min ba'dika sesudah engkau wahai Isa alaihissalam sesudah engkau akan kami utus akan saya akan aku utus ummatan satu umat ada nanti sesudah engkau wahai Isa ada satu umat yang akan diutus umat itu memiliki karakteristik seperti ini in asabahum ma yuhibbun hamidu wa syakaru in asabahum ma yuhibbun hamidu wa syakaru yaitu karakteristik mereka apa karakteristik umat setelah Nabi Isa itu yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jika mereka mendapati apa yang mereka inginkan maka mereka memuji dan bersyukur jadi kalau misalnya mendapatkan sesuatu yang diharapkan, yang diinginkan, Allah memberinya, Allah penuhi apa yang diinginkan oleh mereka, maka mereka akan senantiasa bertahmid dan bersyukur yaitu memuji Allah dan bersyukur kemudian karakteristik kedua dari mereka wa in asabahum ma yakrahun ihtasabu wa sabaru karakteristik kedua dari mereka adalah jika mereka ditimpa apa yang tidak mereka sukai maka mereka akan berihtisab ihtisab artinya mengharapkan pahala dari musibah atau dari hal yang tidak mereka sukai dan juga mereka bersabar dan juga mereka bersabar. Ya. Wala hilma wala ilma dan tiada ada kebijakan dan tiada ada ilmu. Qal ya Rabbi. Isa berkata, wahai Rabbku, kaifa hadza wala hilma wala ilm? Bagaimana ini maksudnya tidak ada kebijakan dan tidak ada ilmu? Allah Subhanahu wa taala menjawab, qal Allah menjawab, u'tihim min hilmi wa ilmi Aku memberikan kepada mereka dari kebijakanku dan ilmuku. Jadi mewahyukan kepada mereka yaitu mewahyukan kepada Nabi Muhammad kemudian diikuti oleh mereka keilmuan dan juga kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana itu sempurna, kebijakan dan juga ilmu yang sempurna. Baik, hadis ini kalau kita lihat terjemahan, dilihat di terjemahan hadis riwayat Ahmad Eh, dalam musnadnya dari hadis Abu Darda dan dikatakan di sini sanatnya hasan. Dikatakan di sini sanatnya hasan. Al-Haythami menyebutkan dalam Majma' al-Zawaid eh, seraya berkata diriwayatkan oleh Ahmad Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani. Jadi tiga imam ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani kalau Imam Ahmad meriwayatkannya di kitab Musnad Ahmad. Kalau Al-Bazzar meriwayatkannya di Musnad Al-Bazzar atau Al-Bahar Az-Zakhar. Kalau Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis ini di kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Mu'jam Al-Awsat. Dan juga para perawi dalam riwayat Imam Ahmad adalah perawi kitab As-Sahih. Selain Al-Hasan bin Siwar dan Abu Al-Halbas Yazid bin Maisarah tapi keduanya tergolong sikoh. Dikatakan di sini kedua tergolong sikoh. Tetapi tetapi di sini sebenarnya kalau melihat dari penilaian ya, kalau melihat dari penilaian yang sebenarnya kita melihat tidak melihat terjemahan tapi melihat aslinya di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar benar diriwayatkan oleh Imam Ahmad diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan kesemua hadis ini dari jalur Abu Halbas Yazid bin Maisarah Yazid bin Maisarah dan sebenarnya hadis ini tergolong doif isnatnya. hadis ini tergolong doif isnatnya. jadi uh, kalau melihat penilaian di terjemahan keduanya yaitu Al Hasan bin Siwar dan Abu Al Halbas Yazid bin Maisarah keduanya tergolong thiqah, terpercaya. Namun yang lebih tepat adalah bahwasanya Abu Al-Halbas Yazid bin Maisarah itu majhulul hal. Majhul al-hal dan majhul al-hal itu tidak bisa serta-merta disebut sebagai seorang yang thiqah dan terpercaya. Karena apa? Abu Halbas Yazid bin Maisarah ini uh, tidak ditemukan orang yang meriwayatkan darinya selain hanya dua orang. Nah. Dan kemudian yang menyebut Abu Al-Halba Abu Al-Halbas Yazid bin Maisarah itu hanyalah eh, yang menyebut Abu Al-Halbas Yazid bin Maisarah sebagai seorang perawi yang fiqh terpercaya itu hanya satu orang yaitu Ibnu Hibban. Jadi Ibnu Hibban mengatakan Abu Halbas Yazid bin Maisarah ini adalah seorang thiqah kata beliau rahimahullah taala. Namun hanya beliaulah satu-satunya orang atau satu-satunya ahli hadis yang mengatakan Abu Halbas ini adalah thiqah. Dan dia menyendiri yaitu Ibnu Hibban menyendiri dalam mengatakan Abu Halbas Yazid bin Maisarah sebagai seorang thiqah. Dan juga kita ketahui bahwasanya Ibnu Hibban itu termasuk ulama yang kerap bermudah dalam mensikohkan seseorang seorang perawi dan kadang juga tasyadud dalam menjarah seseorang seorang perawi ya. Jadi di sini nah, di sini uh, berarti dhaif. Yang lebih tepat adalah adalah dhaif karena jalurnya kembali kepada Abu Halbas Yazid bin Maisar. Dan juga dalam Musnad al Bazar Perawinya itu Yunus bin Maisarah. Dan uh, eh, Al-Bazar mengatakan perawinya Yunus bin Maisarah, bukan Yazid bin Maisarah yaitu Abu Halbas Yazid bin Maisarah bukan ini tapi Yunus bin Maisarah. Namun dikatakan oleh para ulama Al-Bazar itu seringkali berwaham yaitu salah, salah menyangka dan ini termasuk dari kesalahan kesalahan al Bazar dalam menuliskan Yunus bin Maisarah. Yang lebih tepat adalah Yazid bin Maisarah. Nah, kemudian uh, Imam Ad-Daruqutni mengatakan atau mengomentari tentang Imam Al-Bazzar. Imam Ad-Daruqutni mengatakan bahwasanya Imam Al-Bazzar itu memang seorang yang fiqh, benar. Namun Imam Al-Bazzar itu kadang yukhti, kadang bersalah. Dan juga Imam Al-Bazzar yattakil ala hifzihi seringkali mengandalkan hifznya saja dan uh, karena mengandalkan hifz kemudian uh, kadang salah dalam dalam menulis dan uh, di antara ulama juga ada yang mengatakan al bazar itu kadang salah dalam sanatnya dan kadang salah dalam matanya. Bagaimanapun hadis ini, hadis ini adalah hadis yang dhaif, bukan hadis yang bukan hadis yang yang hasan. Hadis ini lebih tepatnya disebut hadis yang yang dhaif. Walaupun di riwayat Imam Ahmad ya dalam musnadnya namun dalam musnad Imam Ahmad juga terdapat beragam hadis dhaif ya. Dan juga dalam uh, memang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir milik beliau. Namun tentu kriteria Imam Al-Bukhari terhadap kitab At-Tarikh Al-Kabir itu berbeda dengan kriteria beliau dalam kitab Sahih Bukhari sehingga dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir itu tidak serta-merta langsung kita hukumi sebagai hadis sahih atau hasan, melainkan bisa jadi hadis tersebut dhaif dan yang terlebih terbukti hadis ini adalah hadis dhaif. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. ikhtiarul baladil haram wa bayan khasaisih yaitu pemilihan tanah haram dan penjelasan keistimewaannya Ibn Qayyim al-Jauziyah berkata wa min hadza ikhtiyaruhu subhanahu wa ta'ala min al-amakin wal bilad khairaha wa ashrafaha contoh lainnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memilih yang terbaik dan paling mulia khairaha wa asyrafaha yang terbaik dan paling mulia di antara tempat-tempat dan negeri-negeri dan ia adalah tanah haram Mekah. Wahi al-baladul haram Mekah ya. Mekah itu tempat dan negeri pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu subhanahu wa taala ikhtarahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah taala telah memilih Al-Balad Al-Haram ini yaitu Mekah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahu manasika li'ibadihi dan dijadikan tanah haram sebagai tempat manasik ibadah bagi ibadihi bagi hamba-hambanya. Wa aujaba 'alaihim al-ityana ilaihi dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada para hambanya untuk al-ityan al mengunjungi mendatangi ya mendatangi ilaihi kepada balad al-haram ini yaitu Makkah minal kurbi wal bu'd baik itu dari orang dekat yang dekat tinggal dengan Makkah atau yang dari jauh ya ya jarak dekat maupun jauh min kulli fajjin amiq dan dari seluruh pelosok negeri fala yadkhulunahu mereka tidak boleh masuk ke, ke Makkah itu illa mutawadhi'in kecuali dengan apa dengan keadaan tawadhu' dengan keadaan tawadhu' mutakhashshi'in dan dengan keadaan khusyuk mutadzallilin dan menghinakan diri yaitu merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kashifi ru'usihim melepaskan penutup kepala melepaskan penutup kepala untuk laki-laki ya mutajarridina an libasi ahli dunia dan ketika sedang manasik itu mereka diharuskan untuk menjauhi pakaian penghuni dunia wa haraman amina dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Mekah sebagai wilayah haram dan wilayah aman dan haram yang dimaksudkan karena la yusfaku dihi bihi la yusfaku fihi dam tidak boleh dan diharamkan di dalamnya ditumpahkan darah. Tidak ada pertumpahan darah di Mekah. Ya. Setelah Fathu Mekah dan setelah para eh, setelah Nabi SAW wafat. Wala tu'badu bihi syajarah. Dan juga tidak boleh pepohonannya ditebang begitu saja yaitu di musim haji. Kemudian wala yunaffaru lahu sayd. Binatang yaitu sayd binatang buruannya, binatang buruannya la yunaffar tidak boleh diusik ya. Binatang buruan ketika di musim haji itu tidak boleh diusik. Wala yukhtala khala. rerumputannya juga tidak boleh dicabut. Wala tultaqatu luqatatuhu litamliki bal litta'rifi laisa illa. Dan barang yang jatuh ya, barang yang jatuh itu luqatah namanya. Barang jatuh yang ada di Mekah, yang ada di Mekah ketika ketika apa? Ketika di eh, sedang manasik itu latul takot tidak boleh dipungut bel uh, eh, litamlik tidak boleh dipungut untuk dimiliki nggak boleh barang apapun yang jatuh milik orang tidak boleh dipungut di tanah haram da, untuk dimiliki melainkan bolehnya dipungut untuk apa lit ta'rif untuk diumumkan dan disiarkan milik siapa ini jadi nggak boleh seseorang ketika sedang manasik kemudian ada misalnya E, benda berharga jatuh kemudian diambil untuk memilikinya maka itu tidak boleh diharamkan. Bahkan juga di di daerah-daerah biasa pun juga seperti itu. Wa ja'ala qasdahu qasdahu mukaffiran lima salafa minadh-dhunub dan uh, berangkat menuju yaitu ja'ala qasdahu Allah Subhanahu wa taala menjadikan menuju ke tanah haram itu sebagai sebagai mukaffiran sebagai penebus dosa lima salaf minadzunub, penebus dosa terdahulu. Dosa yang pernah kita lakukan semenjak awal sampai menjelang pergi haji. Ya, lima salaf minadzunub, mahian lil auzar. Mahian yaitu penghapus, pembersih auzar, kesalahan-kesalahan. Haton lil khotoya. Kemudian juga sebagai sebagai pe penghapus khotoya kesalahan-kesalahan yaitu kekeliruan-kekeliruan. Kama fi sahihain sebagaimana disebutkan dalam sahihain yaitu sahih Muslim dan sahih Bukhari an Abi Hurairah taqal dari Abu Hurairah beliau radhiyallahu anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ata hadzal bait falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawma waladathu ummuhu Barang siapa yang mendatangi rumah ini yaitu Ka'bah lalu tidak berbuat rofath ya, tidak berbuat rofath ya, tidak berbuat cabul dan semacamnya walam yafsuk dan tidak berbuat fasik seperti mencuri dan lainnya roja'a dia pulang kayaumi waladathu ummuh sebagaimana ia kembali sebagaimana hari saat dilahirkan ibunya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dan Imam Muslim. Berarti hadis ini hadis yang sahih. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tidak ridha wa lam yardha liqasidihi min ath-thawabi dunal jannah. Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai bagi qasid para penuju menuju tanah haram yang ikhlas ya yang mabrur hajinya minat thawab dunal jannah selain pahala surga. Jadi Allah tidak meridhoi bagi para pengunjungnya selain pahala surga. Maksudnya Allah memastikan orang-orang yang benar-benar ikhlas menuju ke tanah haram untuk beribadah beribadah haji itu tidak ada tidak tidak Allah ridhoi kecuali Allah memberikannya surga baginya. Fafis sunan dan dalam kitab sunan kitab-kitab sunan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tabi'u bainal hajj wal umrah rangkaikanlah antara haji dan umrah rangkaikanlah antara haji dan umrah atau bisa juga umrah dengan haji yaitu setelah umrah itu kemudian beberapa saat kemudian haji atau haji istirahat berapa hari atau berapa masa kemudian umroh. Jadi rangkaikanlah, rentetkanlah antara haji dan juga umroh. Setelah haji berapa lama kemudian umroh atau setelah umroh berapa lama kemudian berhaji di masanya. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Sesungguhnya keduanya yaitu merentetkan antara haji dan umrah atau sebaliknya itu menghilangkan menafikan mengenyahkan al-faqr kefakiran wadzunub dhunub dan dosa-dosa kama yanfil kiru khobathal hadidi wadh-dhahabi wal fiddah sebagaimana perapian mengikis karat besi emas dan perak walaysa lil hajjatil mabrurah thawabun dunal jannah tidak ada balasan bagi haji mabrur selain surga jadi orang yang Berhaji mabrur itu haji yang ketika dia melakukannya melakukan manasik sesuai syariat dan dia tidak ada pelanggaran terhadapnya. Dan orang yang berhaji mabrur itu kelihatan hasilnya setelah hajinya. Ya, jadi mabrur itu artinya haji yang yang baik yang sesuai syariat dan yang membekas kepada orang kepada pelakunya, kepada orang yang melakukannya. Kemudian dalam sahih dalam sahihain juga dari Abu, Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah hingga umrah kemudian dari antara dua umrah menuju umrah berikutnya adalah penghapus kafarah penghapus lima bainahuma apa yang ada di antara keduanya penghapus dosa jadi jika seseorang umroh sekali kemudian misal tiga tahun kemudian umroh juga maka dua umroh di antara dua umroh itu hari-hari di antara dua umroh itu tiga tahun misalnya itu akan dikafarohkan dihapus ya dosa-dosanya wal hajjul mabrur sedangkan haji yang mabrur jadi beda umrah dengan haji beda di sini sedangkan haji yang mabrur haji yang makbul laisa lahu jazaa'un illal jannah tidak ada ganjarannya kecuali surga dan diketahui kalau seseorang dijanjikan oleh Allah surga dan benar bahwasanya ia akan menjadi penghuni surga maka itu terrealisasikan di kesehariannya sebagian orang yang sudah haji atau sudah umrah itu kemudian eh, bukannya kembali kepada fitrah namun justru kembali kepada kejahatannya karena seperti itu karena apa karena hajinya didasarkan atas ketidakikhlasan ria misalnya atau supaya dipanggil Pak Haji Bu Haji dan semacamnya atau ketika sedang berhaji dia melakukan maksiat di dalamnya nah itu termasuk orang-orang yang tidak mabrur hajinya bahkan bisa jadi sia-sia menghamburkan uang dan juga menghabiskan tenaga Wallahu taala a'lam.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 Alhamdulillahirabbil alamin.